بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه ونفع به ويقال من ضيق على نفسه في العالم الدنيوي نفس الله عليه في العالم الأخروي والأكس بالأكس Kata beliau Habib Ahmad bin Umar Siapa orang yang doyaga Yang dia mempersempit untuk dirinya di alam duniawi dia nggak mau pakaian yang terlalu mewah, makanan yang terlalu lezat. Zuhudlah dia hidupnya seadanya, sederhana. Dia mempersempit untuk urusan duniawi, maka Allah akan memperluas nanti untuk urusan ukhrawi. Mana ya? Karena itu orang yang berpuasa Nanti di orang yang sering berpuasa itu nanti di hari kiamat nggak kehausan, nggak kelaparan. Kenapa? Sudah sering lapar dan haus di dunia. Orang yang sering tertawa di dunia banyak susah nanti ada di akhirat. Kebalikannya. Orang yang sering menangis takut kepada Allah akan dia banyak senyum ada di akhirat. Orang yang susah payah beribadah kepada Allah di dunia, dia akan menjadi orang yang paling tenang, nyaman ada di akhirat. Alhasil nanti akan berbalik kehidupan ini semuanya. Orang yang banyak bergerimang nikmat di dunia nanti hisapnya akan susah di akhirat. Orang yang hidup fakir sabar dan ridho di dunia nanti lebih cepat masuk ke surganya nanti daripada yang lainnya sampai dikatakan oleh Nabi yadkhulu fuqara ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 am orang-orang fakir umatku ini masuk surga sebelum orang-orang kayanya 500 tahun 500 tahun bukan waktu sedikit itu 500 hmm, tahun towil ya panjang hati وقال رضي الله عنه رأى سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه الحق سبحانه وتعالى في المنام فسأله ما أفضل ما يتقرب بالمتقربون إليك يا رب قال فسمع الحق يقول بكلامي يا أحمد فقال بفهم أو بغير فهم قال بفهم أو بغير فهم قال والد عمر لكنه مع الأدب أو كما قال سيدنا Imam Ahmad radhiyallahu anhu pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Mimpi. Ya. Kalau di dunia bertemu dengan Allah secara kasat mata nggak bisa. Karena Allah menyatakan kepada Nabi Musa, "Lantarani." Kamu tidak akan bisa melihat aku. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia tapi Allah maha melihat tapi nanti di akhirat Allah takdirkan manusia bisa melihat Allah loh bagaimana lantaroni apa artinya lantaroni kamu tidak bisa melihat aku tidak akan melihat ah, aku kalau Allah menyatakan lan uro aku tidak bi, tidak akan dilihat berarti selamanya tapi kalau lantarani kamu tidak akan melihat aku karena dengan kemampuan kamu nggak mungkin dapat melihat Allah. Tapi di akhirat Allah mengendaki untuk dilihat oleh hamba hamba yang beriman. Maka Allah takdirkan manusia bisa melihat. Hence ah, Bukti bahwa manusia itu bisa melihat Tuhan Nabi Muhammad diizinkan untuk bertemu dengan Allah. Hah? Nah, ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj Nabi Muhammad diizinkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Uh, Imam Ahmad bin Hambal mimpi bertemu dengan Tuhan. Maka Imam Ahmad bin Hambal bertanya, amal apa yang paling afdol? Ya. Ma afdalu ma taqarraba bihil mutagarribun amal Abdul, amal af, amal apa yang Abdul untuk pendekatan diri seorang hamba kepadamu ya Allah? Apa itu amalan ya Allah yang paling Abdul? Maka Allah menjawab bikalami dengan membaca kalamku itu Al-Qur'an. Hmm? Bikalami dengan membaca kalamku itu Al-Qur'an. Sesuai dengan hadis Nabi apa? umat ibadati ummati tilawatul Qur'an. Paling Abdulnya ibadah umatku membaca Al-Qur'an. Imam Ahmad kembali bertanya, bifahmin atau biqari fahmin? Ya Allah, baca Quran dengan faham atau dengan tanpa faham? Maka Allah menjawab, bifahmin wa biqari fahmin. Yang penting membaca kalamku dengan faham atau tidak faham tetap dibaca. Faham nih ya? Tetapi tentunya yang dengan faham lebih berbobot daripada yang tidak faham. Karena itu dengan tadabbur, afala tadabbaru dalam Quran am ala qulubin afaluha. Membaca Quran dengan tanpa faham itu juga mendapatkan pahala. Tapi harus ma'al adab, bersama adab. Jangan membaca Quran tanpa adab. Baik sikap dohirnya nggak ada adab, Qurannya taruh di bawah, ini kan Quran nggak apa-apa. Lah kalau nggak apa-apa, injek-injek ente kencingi aja kalau begitu harus dengan pemuliaan karena itu adalah kalamullah karena itu ketika Rasulullah saw alaihi menurunkan surat kepada sahabatnya la yamassal Qur'an illa tahir jangan memegang Quran kecuali orang yang sudah suci dengan wudunya kenapa harus adab dengan Al-Qur'an harus adab dengan Al-Qur'an karena itu lambang eh, kebesaran agama. Lambang kebesaran agama disebut syiaruddin. Wa yu'azzim syi'airallah fa innaha minta taqwal qulub. Lambang-lambang kebesaran Tuhan jika diagungkan itu menunjukkan kesempurnaan iman dalam hati. Kain itu biasa kan? Tapi ketika kain merah dan putih disambung menjadi lambang negara, maka dia dihormati. Hah? Gambar burung itu kan binat biasa kan? Tapi ketika gambar burung tadi itu menjadi Garuda, maka dia dihormati. Foto manusia itu biasa. Tapi setelah menjadi fotonya presiden, maka dia dihormati. Memang tulisan itu biasa, tapi setelah menjadi tulisan kalamullah, maka wajib dihormati. Pakai otak dong, masa kalamullah disamakan dengan koran. Hah? Ya nggak sama, nilainya nggak sama gitu. Hah? Sehingga diceritakan ini ta'zim masalah ta'zim. Ada seorang berjalan kemudian mendapatkan robekan kertas, ada tulisan Al-Qur'an, ada ada tulisan Allah begitu di tengah jalan. Be, apa uh, dia kotor begitu ya, kena kotoran begitu. Diambil. Ya Allah, siapa yang naruh ada di sini? Sampai di rumah dicuci, kasih minyak wangi gitu. Taruh tempat yang layak gitu. Akhirnya dia tidur. Dia tidur maka dapat bisyarah, dapat kabar gembira dalam mimpinya dikatakan di sana tani fid dunya tuka fid dunia wal akhirah. ta ismi fid tayyab tu ismaka fid dunia wal akhirah. Engkau membuat aku harum di dunia namaku kamu kasih minyak, kamu rawat maka aku harumkan nama kamu dunia dan akhirat bangun tidur waliullah itu orang Hah? karena berkat apa? berkat ta'zim berkat ta'zim karena itu ente harus ada ta'zim hmm? kamu harus mengagungkan urusan agama dan ta'zim itu adalah termasuk asluddin termasuk asal daripada agama. Bukan asal agama itu kamu sholat tok. Bukan asal agama tadi itu kamu ibadah aja. Ta'zim itu asal agama. Inti ta'zim kepada Ka'bah, ta'zim kepada Rasulullah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk ta'zim kepada Nabi. Kalau di hadapan Nabi suaranya jangan keras-keras. Kalau manggil Nabi itu yang bagus. Oh, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi wa la tajaru bi qawli kajiri ba'dikum ba'dhon. Ba'dukum ba'dha Kajahri ba'dikum ba'da. Ya. Jangan kamu itu kalau manggil seperti orang biasa begitu kepada Nabi. Kalau kamu melakukan itu antah batu amalukum wa antum la tash'urun. Semua amal kamu akan sia-sia. Inti banyak sholat, inti banyak apa, tidak mentadim Nabi, tidak menghormati Nabi, semua amal kamu itu akan sia-sia walaupun banyak ibadah. Dan kamu tidak merasa bahwa amal kamu itu akan sia-sia. Percuma inti amal kalau tidak ada ta Inti pakai sunnah tapi tidak mentakdim dengan sahibu sunnah. Hah? Eh, itu semuanya tidak ada nilainya. Takdim itu adalah bahkan asal dari beradim. Wagala radhiyallahu anhu kila innal insan yaktub ahsana ma yasma wa yudzakir bi ahsani ma yaktub. Manusia itu sepatutnya yaktub ahsan ma yasma dia menulis apa yang paling bagus ia dengarkan. Yudakir dia akan menyampaikan yang paling bagus daripada tulisannya. Apa ini ya maksudnya ya? Inti kalau misalnya mau nasihat tulis daripada apa yang kamu faham kemudian pilih tulisan kamu itu yang terbaik untuk kamu sampaikan ada persiapan berarti ya enggak jangan seada-adanya Jangan seada-adanya orang tadi itu. Ngomong seada-adanya akhirnya ngeracu yang diomongkan. Menyinggung sana, menyinggung sini. Kalau perlu sebelum itu berbicara tulis dulu. Layak enggak? Inti perhatikan. Layak enggak anak ngomong begini nih? Bener enggak anak ngomong begini nih? Sampaikan yang terbaik daripada apa yang kamu tulis. Tulislah apa yang terbaik daripada yang kamu dengar. Gitu. Jadi eh, ini adalah satu sikap yang sangat bijaksana ya. Nah, yang diomongkan berarti semuanya harus manfaat. Jangan seada-adanya kamu ngomongkan malah jadi fitnah nantinya. Pukul sana, pukul sini. Serang sana, serang sini, nggak ada manfaatnya itu semuanya. Nah, yang kamu dengarkan ambil yang terbaik. Kalau ada suara-suara yang nggak benar, bahasa-bahasa yang nggak benar, jangan itu catat. Jangan itu catat. Misu kamu catat buat apa? Hah? kamu catat yang terbaik. Nah, faedah faedah. Dari faedah yang kamu catat tadi itu sampaikan yang terbaik daripada yang kamu catat. Nah, jadi bagus ini. Berarti mayakhrut min lisani illa khair. Yang tidak tidak keluar daripada lisan kamu kecuali segala kebaikan nantinya. Sesuai dengan sabda Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan akhir, pasti dia berucap baik kalau enggak dia diam itu afdol. Ya. Allah alam.